بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تبع sedikit jangan saling menjauh kalau menyender malah ngantuk nanti Kita sampai ke poin berapa? Sekarang ketujuh ya? قال الشيخ أبو عثمان سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه Kata Syekh Abu Uthman, penulis kitab ini, As-Sabuni aku mendengar guruku imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh beliau mengatakan aku mendengar Al-Imam <clears throat> Abdul Walid Hasan bin Muhammad berkata aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk maka barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Persaksiannya tidak diterima dan tidak dijenguk ketika sakit dan tidak boleh disolati kalau mati dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan dimintai taubatnya kalau tidak maka dipancung ini perkataan Ibnu Khuzaimah Ibnu Khuzaimah adalah penulis sahih Ibn Khuzaimah yang masyhur. Beliau jelas sekali mengatakan dan ini adalah akidah Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau menyatakan bahwasannya orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk itu kafir. Tapi sudah saya kerangkan pada hari kemarin, tidak boleh kita memutlakan kepada seseorang kafir kecuali dengan apa? Dengan bayina, keterangan yang nyata. Karena masalah takfir itu ada syarat-syaratnya dan ada mawani'nya. Syarat-syaratnya dan juga ada penghalang-penghalangnya. Tidak boleh kita sembarangan untuk mengkafirkan orang. Maka apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani'nya, maka pada waktu itu bisa kita untuk mengkafirkan individu. Adapun yang dikatakan oleh Syekh Ibnu uh, Al Imam Ibn Khuzaimah di sini adalah perkataan yang mutlak juga. Am. Kemudian kata beliau lagi, kalau Syekh Abu Uthman, fa'aman laqdu bil Quran, فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن Adapun masalah lafaz dengan Al-Qur'an, yaitu melafazkan Al-Qur'an. Di sini apa memberikan isyarat kepada sebagian perkataan kaum Mu'tazilah yang menyatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Lafaz saya, maksudnya melafazkan saya itu melafalkan Al-Qur'an itu makhluk. Ini kan perkataan mujmal. Ya, bisa jadi yang dia maksud itu adalah lafaz itu suaranya dia, suaranya dia itu betul memang makhluk. Kalau yang diinginkan itu begitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan lafaz di sini adalah Al-Qur'annya, maka jelas salah. Karena Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kata kata beliau adapun lafaz melafazkan Al-Qur'an ya, maka sesungguhnya Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani telah menyebutkan dalam risalahnya yang ditulis kepada ahli Jailan, tempat hidupnya Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan di dalamnya, sesungguhnya barang siapa yang menyatakan bahwa lafaznya tentang Al-Quran, ya, melafazkan Al-Quran itu makhluk, tapi yang diinginkan dari itu adalah maksudnya Al-Quran, maka sungguh dia telah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini Fit, eh, fitnah lafaz bil Quran ini menimpa Imam Bukhari juga. Karena pernah Imam Bukhari <coughs> rahimahullah ditanya tentang Al-Qur'an. Ketika beliau datang ke, ke kota Nisafur, beliau ditanya tentang Al-Qur'an. Kata eh, kata Imam Bukhari apa? Sesungguhnya eh, di mana beliau tidak menyatakan sorry, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran eh, apa bacaanku ini adalah suara apa bacaanku ini adalah dengan suaraku dan suaraku makhluk. Di situ, di situ, di situ jelas dikatakan riwayatnya. Walaupun di riwayat yang lainnya mengatakan bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu ma tidak makhluk, bukan makhluk maksudnya. Sehingga terjadi fitnah. Karena apa? Imam Bukhari mengatakan dengan perkataan yang mujmal. Dan ini berbahaya untuk orang-orang awam. Ya, kalau orang awam, orang alim masih mending bisa paham. Imam Bukhari mengatakan dengan perkataan yang mujmal sehingga salah dipahami oleh orang lain. Akibatnya apa? Ter, terfit, difitnah Imam Bukhari. Sehingga beliau diusir dari kota Nisafur, ya. Kemudian pun pulang ke Bukhara, di Bukhara pun diusir karena dituduh mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal yang diinginkan oleh Imam Bukhari bukan itu. Imam Bukhari cuma ingin mengatakan bahwa suara manusia itu makhluk. Perkataannya makhluk, adapun Al-Qur'annya bukan makhluk. Tapi difahami ya oleh orang-orang yang punya pemahaman yang salah sehingga akhirnya terjadilah fitnah. Ini kata-kata lafaz dengan Al-Quran kata-kata mujmal. Maka seharusnya perkataan seperti ini dijauhkan. Karena apa? Takut memberikan fitnah kepada manusia, terutama orang-orang awam. Makanya ketika menghadapi orang awam, tidak disyariatkan kita mengatakan dengan perkataan-perkataan yang mujmal, yang global, yang umum. Yang bisa mempunyai arti yang salah dan juga bisa mempunyai arti yang benar. Tapi harus didudukan pada tempatnya. Kemudian poin nomor 9 Wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabih Al-I'tiqad الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب فهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم Dan Ibn Mahdi At-Tabari menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tiqad yang ditulis untuk negeri ini yaitu negeri Imam As-Sabuni bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah wahyunya yang Allah turunkan perintah dan larangannya bukan makhluk. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu terjaga di hati-hati kita, dibaca dengan lisan kita dan tertulis dalam mushaf kita. Seakan-akan beliau memberikan isyarat bahwa ya lisan kita yang membaca itu makhluk, suara manusia yang keluar itu makhluk. Akan tetapi Al-Qur'annya bukan makhluk. Mushafnya juga yang tertulis itu makhluk وهو الكلام الذي تكلم Allah Azza wa Jalla dan Al-Quran itu adalah Al-Kalam yang Allah berbicara dengannya maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dengan lafadku ini makhluk atau lafadku ini dengan Al-Quran makhluk maka dia telah berbuat jahil sesat dan kafir kepada Allah yang Maha Agung maksudnya beliau di sini lafzi al Quran makhluk adalah yang diinginkan darinya bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Bukan diinginkan darinya yaitu lafaz lafaz saya, yaitu suara saya itu makhluk. Nah, beliau tetap melarang untuk mengatakan lafaz di Al-Quran makhluk. Karena apa? Ini perkataan mujmal. Dan kebiasaan orang-orang Mu'tazilah pada zaman beliau itu suka mengatakan demikian. Lafzi bil Quran makhluk. Sehingga banyak orang-orang yang terfitnah. قال شيخ الإمام أبو عثمان قال الشيخ أبو الإمام أبو عثمان وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتصانيف فيه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله Kata Syekh Al-Imam Abu Uthman, sesungguhnya saya menyebutkan pasal ini khusus dari kitabnya Imam Mahdi, Ibn Mahdi tadi, karena saya memberikan istihsan, artinya memberikan uh, perasaan baik kepada beliau. Karena setahu beliau ya bahwasannya beliau ini Ibn Mahdi At-Tabari mengikuti salaf ashabul hadis. Padahal beliau itu sangat dalam ilmunya tentang ilmu kalam dan tulisannya tentang ilmu kalam sangat banyak. Ya. Jadi Imam Ibn Mahdi At-Tabari ini seorang ahli kalam. Akan tetapi dalam masalah akidah, dalam masalah Al-Quran, kalamullah, beliau sesuai dengan dengan madhab salaf. Perkataan ini juga menunjukkan ya, kawan, ya, bahwasannya kata-kata salaf itu sudah digunakan pada zaman dahulu, pada abad abad pertama Islam. Makanya salah kalau ada orang mengatakan kamu jangan ngada-ngada ikutin salaf, ikutin salaf katanya. Akhirnya bikin firqah lagi kamu katanya. Ini tidak benar. Karena apa? Menamakan salaf. Bukan kita berarti apa membentuk sebuah firqah baru. La. Salaf yang di sini adalah para ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Jadi penamaan salaf itu sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan kepada Fatimah, "Wa ana huwa salafuk," kata beliau, "dan aku adalah salafmu, pendahulumu." Jadi kata-kata salaf itu sudah masyhur di kalangan para ulama. Cuma zaman sekarang ketika ada orang yang menyerukan untuk kembali kepada berpegang kepada madhab salaf. Kembali untuk berpegang kepada akidah salaf yaitu para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in dan dinamakan dengan salah gharib aneh bahkan dia dikatakan sama saja mengikuti apa membuat firqah sekte baru subhanallah hal ini dikarenakan jahilnya mereka terhadap istilah salah bahwa istilah salah bukan sesuatu yang baru sudah dikenal oleh para ulama terdahulu kata Imam Al-Auza'i yang lebih duluan daripada Al-Imam As-Sabuni ini. Kalau Imam Sabuni wafat tahun 459. Kalau Imam Auza'i itu beliau ada di abad yang kedua Hijriah. Kalau ini kalimat Hijriah. Kata beliau, "Alaika bittiba'i athar man salaf." Ya, wajib atas kalian mengikuti asar salaf. Itu sudah diketahui juga maknanya. Apa yang maksud dengan salaf? Jadi sudah tidak aneh. Maka kalau misalnya sekarang ada orang mengatakan mari kita kembali kepada madhab, madhab salaf, maksudnya kembali kepada madhab para sahabat, para tabi'in tabi'ut tabi'in di dalam metode memahami Al-Quran dan Sunnah. Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini sudah mengalami berbagai macam pemahaman, ya Sekte ini memahami Quran sesuai dengan pemahamannya sendiri Mu'tazilah demikian, Jahmiyah, demikian pula yang lainnya sampai sekarang. Masing-masing sekte memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman. Padahal seharusnya kita kembalikan pemahaman itu kepada empunya yaitu salah. Siapa mereka? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Qala Syekh berkata Syekh أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال قرأت بخط أبي أمر المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الشاس يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق kata Syekh yaitu as telah mengabarkan kepadaku Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah. Dia berkata, aku membaca dengan tulisan Abu Amr Al-Mustamli. Aku mendengar Abu Uthman Sa'id bin Ashkab, Asyas mengatakan, aku bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim di Nisafur tentang hukum apa mengatakan lafaz dengan Al-Qur'an itu makhluk. Kata beliau, hal ini tidak perlu untuk didiskusikan kata beliau. Karena Al-Qur'an itu kalam Allah bukan makhluk. Di sini juga ya, keyakinan Ishak bin Ibrahim An-Nasaburi menunjukkan bahwasannya beliau maksudnya di sini adalah Ibnu Rahuya. Ishak bin Ibrahim ar rahuya Ar-Rahawih. Kalau ahli bahasa membacanya, membacanya dengan Ar-Rahawih. Kalau ahli hadis membacanya dengan ar rahuya Ishaq bin Ibrahim ini termasuk pembesar ahli hadis yang termasuk daripada guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau seorang yang ahlul jarrah wa ta'dil yang sangat masyhur dan <clears throat> keilmuannya tentang hadis dan ilalnya itu sangat eh, tidak bisa <clears throat> tidak perlu diragukan lagi. Ishaq bin Ibrahim ar rahuya Dan beliau imam yang siqah Beliau jelas di sini mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Wa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al tabari rahimahullah fi kitab Al-I'tiqad alladhi sannafahu fi hadhihi al-mas'alah wa qala أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir الطبري tabari menyebutkan yaitu beliau adalah penulis kitab tafsir yang agung ya tafsir al tabari itu adalah tafsir yang paling besar dalam kitabnya Al-I'tiqad yang beliau tulis tentang khusus tentang masalah ini kata beliau adapun perkataan orang bahwa melafazkan ya, melafalkan Al-Qur'an itu makhluk ini maksudnya perkataan beliau maka hal itu tidak ada ya, amal qaul fil fil fil ibadi fil Quran adapun eh, perkataan atau pendapat bahwa lafaz seorang hamba itu tentang Al-Qur'an di sini Allah alam sepertinya beliau menyatakan bahwasanya maksud dia pada lafaz seorang hamba tentang Al-Qur'an ini adalah maksudnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan makhluk kalamullah bukan makhluk atau yang dimaksud juga di sini adalah lafaz seorang hamba dengan Al-Qur'an ini adalah uh, apa Al-Qur'an itu makhluk. Ini mujmal karena kita lihat nanti. Fala athara fihi an sahabiyyin wala tabi'in. Ya. Maka tidak ada asarnya yang kami ketahui dari para sahabat juga tidak juga dari para tabi'in. Maksudnya mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk melafatkan lafadku dengan Al-Quran itu makhluk itu tidak asar, tidak ada asarnya dari para sahabat dan tidak juga ada asarnya para tabi'in. Karena semuanya para sahabat dan para tabi'in jelas sorih mengatakan Al-Quran kalamullah war makhluk. Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk. Ya. Illa amman fi qalihi al-ghina wa shifa wa fi ittiba'ihi ar-rusd wal huda wa man yaqumu qawlahu maqam al-a'immatil ula. Kemudian beliau mengatakan mengecualikan kecuali dari siapa-siapa yang pendapatnya itu adalah apa kesembuhan dan kecukupan. Artinya tidak perlu kita mengikuti pendapat yang lainnya. Dan dalam mengikutinya adalah arus petunjuk dan perkataannya itu menggantikan perkataan para ulama terdahulu yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Hambal Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Karena sesungguhnya Abu Ismail At-Tirmidzi telah mengatakan kepadaku, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, Al-lafziyatu jahmiyah. Al-lafziyatu jahmiyah. Qala Allah Ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah mimman yasma'. Ya, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Dari siapa didengar? Maksudnya kata beliau, bahwa al-lafziyah, orang-orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk itu adalah biasanya dikatakan orang Jahmiyah. Dan orang-orang Jahmiyah yang selalu apa? mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Untuk apa? Mentashwih, memberikan kesamaran kepada orang-orang awam. Karena orang jahwiyah Jahmiyah itu berpendapat Al-Quran itu makhluk. Orang Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Safwan. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat. Kemudian terjadilah fitnah yang disebut dengan Al-Lafziyah yang mengatakan lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga banyak terfitnah dan banyak orang yang pada zaman itu mengatakan bahwa Al-Quran lafaz dengan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Lafziyah itu jahmiyah. Ini menunjukkan juga ya bahwa mereka berdalil dengan para sahabat dan para tabi'in. Kata beliau, "Fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin wala tabi'in." Kami tidak mengetahui asarnya dari para sahabat juga tidak juga para tabi'in. Menunjukkan ya ikhwan bahwasannya mereka para ulama terdahulu selalu rujuk kepada para sahabat dan para tabi'in. Maka kenapa kita tidak mau untuk merujuk kepada mereka? Dalam permasalahan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, wajib kita apa kembalikan kepada apa mereka karena mereka adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan lagi. Qal. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول Man qala lafzi bil Qur'ani makhluk huwa jahmi. Wa man qala ghairu makhluk huwa mubtadi'. Kemudian aku mendengar dari su suatu jamaah dari teman-teman kami maksudnya dari Ahlussunnah yang saya tidak hafal nama-nama mereka. Mereka menyebutkan ya bahwa beliau Imam Ahmad berkata barang siapa yang mengatakan lafzi dengan Al-Qur'an itu makhluk maka dia seorang jahmi. Tapi kalau dia menginginkan dari kata-kata lafzi bil Quran itu bukan makhluk, maka dia seorang ahli bid'ah. Ya. Padahal maknanya benar. Kenapa beliau mengatakan dia seorang ahli bid'ah? Karena kita nanti akan bahas ya tanda-tanda ahli bid'ah. Di antara tanda ahli bid'ah, seringnya mereka itu menggunakan lafaz-lafaz yang global, yang umum untuk apa? bikin orang awam pusing. Ya. Sehingga orang awam tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Itu tanda-tanda ahli bid'ah. Kata-kata lafaz bil Quran, lafzi bil Quran. Aku melafatkan Quran itu adalah makhluk. Ini ya, melafatkan Al-Quran ya adalah makhluk atau tidak makhluk, ini lafaznya global. Tidak difahami. Apa yang dimaksud oleh kamu lafaz melafaz aku melafazkan Al-Qur'an di makhluk? Apa yang kamu inginkan maksudlah suara kamu. Kalau kamu mengatakan itu suara kamu, betul. Suara kamu itu makhluk. Maka kalau ada yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, kata Imam Ahmad fahuwa jahmi. Dan barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an bukan makhluk, maka dia seorang ahli bid'ah karena lafaz ini, perkataan ini lafzi bil Qur'an tidak pernah ada pada zaman para sahabat Demikian pula tidak ada pada zaman tabi'in. Dari sini kita mengambil sebuah kaidah. Kaidah yang bagus yang harus kita pegang. <clears throat> Apa kaidahnya? Yaitu tidak boleh kita menggunakan lafaz yang global dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah. Laf di mana lafaz yang global ini bisa mempunyai makna yang benar, bisa juga mempunyai makna yang salah. Dan ini kebiasaan orang ahli bid'ah, biasanya begitu. Contohnya saja, sudah saya berikan contoh pada hari pertama. Mereka selalu mengatakan kalau Allah kalau dikatakan Allah bersemayam di atas ars. Allah bersemayam di atas ars. Kata mereka, kalau Allah bersemayam di atas ars, berarti Allah berada di sebuah tempat. Kata-kata tempat ini mujmal, global. Pertama, tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Wala sunnah Rasulullah SAW juga tidak ada dalil dari para sahabat dan tabi'in. Serta para Tabi'at tabi'in. Ya. Kata-kata tempat global. Bisa jadi maknanya tempat di sini adalah ars. Kalau misalnya tempat di sini adalah ars, bahwa Allah bersama di atas ars, betul. Tapi kalau yang dimaksud dengan tempat di sini adalah yang dilingkupi jihad yang enam. Ya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ini jelas batil maknanya dan macam-macam lagi banyak. Ya. Maka tidak boleh kita <clears throat> pertama menggunakan lafaz-lafaz yang global dalam masalah akidah. Ini yang pertama. Kaidah yang kedua yang harus kita pegang. Tidak boleh menggunakan eh, mengganti lafaz-lafaz yang syar'i dengan lafaz-lafaz yang tidak syar'i. Karena lafaz yang syar'i mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah wa makhluk. Al-Quran kalamullah. Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kemudian diganti oleh mereka kaum Jahmiyah lafzi bil Quran. Ya. Lafazku ya kepada Al-Quran. Bukan lagi kalamullah, tapi dikatakan lafazku dengan sama saja mengganti apa lafaz yang syar'i dengan lafaz yang tidak yang tidak syar'i. Maka tidak boleh. Ya. Zaman sekarang pun tidak boleh kita menggunakan eh, mengganti-ganti lafaz yang syar'i dengan lafaz yang tidak syar'i. Contohnya banyak. Lafaz zuhud zaman sekarang diganti jadi lafaz tasawuf. Ini tidak boleh. Karena apa? Antara zuhud dan tasawuf jauh. Zuhud ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasawuf sama sekali tidak asal, tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau misalnya amar ma'ruf nahi mungkar diganti lafaznya demo demonstrasi. Ya, ataupun yang lain-lainnya. Ini jelas penggantian-penggantian lafaz yang sama sekali tidak boleh di, diganti dengan lafaz-lafaz yang tidak syar'i. Demikian pula di antara contoh yang sekarang ini yang maknanya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Contohnya misalnya membangun masyarakat yang madani. Orang awam mandang yang maksud dengan madani di sini adalah Madinah. Pernah suatu ketika saya ngisi di Bekasi, ada yang bertanya, Ustaz tolong sifatkan kepada saya tentang kehidupan di Madinah. Soalnya dewasa ini katanya banyak orang yang menyerukan bahwa kita ini berusaha untuk membangun masyarakat yang madani. Saya ketawa aja, mereka tidak paham apa yang maksud dengan madani di sini. Kalau orang awam apa memahaminya madani di sini dinisbatkan kepada Madinah. Kalau dinisbatkan kepada Madinah ya benar ditegakkan dalamnya syariat Islam. Tapi kalau kita melihat yang maksud dengan madani di sini di kamus besar bahasa Indonesia madani sini artinya sekuler. Ya. Tapi karena orang-orang awam tidak paham, nganggap madani di sini bagus. Padahal maknanya di belakang itu adalah penuh dengan racun. Makanya ya berhati-hati. Dan ini adalah daidan, kebiasaan orang ahli bid'ah untuk menyebarkan perkataan-perkataan yang mujmal, yang global. Yang bisa jadi maknanya benar atau bisa jadi maknanya salah. Maka ini penting. Agar apa? Agar kita tidak terpleset dan agar orang-orang pun tidak paham, tidak memahami dengan pemahaman yang salah. Sehingga betul-betul kita menggunakan apa lafaz yang lafaz yang sorih yang jelas dari syariat jangan melafaz, menggunakan lafaz-lafaz yang tidak sorih yang tidak jelas kalau zuhud ya katakan zuhud tidak usah diganti dengan kata-kata sufi istilah sawuf ya ataupun kata-kata yang lainnya Qala Muhammad bin Jarir Berkata Muhammad bin Jarir ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتنم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه عليه Kata Muhammad bin Jarir, dan tidak ada pendapat tentang hal itu, yaitu tentang masalah lafzi bil Quran makhluk. Ya. mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Dan tidak ada pendapat tentang hal itu di sisi kami yang boleh untuk diambil selain pendapatnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal maksudnya. Karena id lam yakun lana fihi imam. Karena kami menjadikan beliau sebagai imam. Na'tamu bihi siwah. Yang kami jadikan yang kami ikuti ya Islam yakun artinya tidak ada lana bagi kami fihi imam dalam masalah ini seorang imam yang kami ikuti selainnya mengapa beliau mengatakan demikian karena Imam Ahmad adalah orang yang paling tegar memegang akidah ini yaitu pada zaman Khalifah Al-Ma'mun Ketika beliau ketika Khalifah Ma'mun beliau adalah seorang raja Umayyah. Beliau ini terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah dan menyeru rakyatnya untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan dari para ulama yang tidak mau menjawab seruannya tersebut ada yang dibunuh, ada yang dipenjara dan macam-macam. Bahkan ada yang melarikan diri. Banyak Ya, seperti Imam Syafi'i, beliau hijrah ke Mesir karena fitnah ini. Adapun Imam Ahmad, beliau tetap pada pendiriannya. Ada juga ada yang menggunakan tahrir. seperti Imam Ali ibn Madini. Ketika beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, beliau mengatakan terpaksa dengan tauriyah. Kata beliau, kata Ali bin Abi Madini, saya bersaksi ya bahwa Al-Qur'an Taurat Injil Zabur empat ini makhluk beliau beliau tidak menginginkan kepada Al-Qur'an Taurat Zabur Injil tapi mengatakan empat ini makhluk maksudnya empat ini sehingga beliau selamat daripada apa daripada ancaman Khalifah Ma'mun beda dengan Imam Ahmad beliau tetap tegar tidak ingin mengatakan Al-Quran itu makhluk sehingga beliau harus dimasukkan ke, ke penjara. Ya. Sehingga pernah suatu ketika muridnya mem, apa menyuruh Imam Ahmad bin Hambal supaya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk daripada beliau harus disiksa. Kata beliau, lihat di luar. Ya. Kalau saya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk akan bahaya. Kemudian muridnya itu melihat keluar ternyata banyak orang. Semuanya membawa pena dan kertas untuk apa mendengarkan fatwanya Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, apakah saya akan menyesatkan mereka semuanya karena perkataan saya? Tidak demi Allah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai akhirnya beliau pun apa disiksa selama tiga periode. Yaitu Khalifah Ma'mun, kemudian setelahnya Khalifah eh, Al-Mu'tasim, kemudian setelahnya Khalifah Al-Wafiq Billah, itu tetap. Kemudian pada uh, periode al-fawas al-wasq billah ini beliau diselamatkan. Karena terjadi munazarah, terjadi perdebatan antara Ibnu Abi Duat sebagai tokoh orang-orang Mu'tazilah ini dengan seorang syekh. Ya, di mana isi perdebatan itu begini. Ya, syekh yang dipenjara ini dalam keadaan terbelenggu disuruh diambil apa <clears throat> dihadapkan kepada khalifah wafiq billah. Kemudian setelah sampai ke depannya Syekh itu berkata Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Tapi tidak mau dijawab. Sama oleh oleh khalifah al-wafiq billah. Karena dianggap bahwa Syekh ini ahli bid'ah. Padahal dia seorang ahli sunnah. Ya. Kemudian kata khalifah itu, wahai Ibnu Abi Duat, jidal dia Akhirnya kata Syekh itu, tunggu wahai Amirul Mukminin. <clears throat> Tolong berikan kesempatan saya dulu untuk berbicara. Silakan, kata Al-Wafiq Billah. <clears throat> saya ingin bertanya kepada engkau wahai Ibnu Abi Duat. Apakah yang engkau seru ini diketahui oleh Allah oleh Rasulullah? Kata Ibnu Abi Duat, tidak. Apakah yang kamu seru ini diketahui oleh Abu Bakar? Kata Ibnu Abi Duat, tidak apa yang kamu ser, apakah yang kamu ser ini diketahui oleh Abu Bakar, uh, Umar, dan Ali? Kata Ibnu Abi Duat, tidak juga. Kemudian kata uh, Syekh ini, sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, kamu serukan. Huh? <clears throat> kamu ketahui maksudnya. Kata Ibnu Abi Duat, maaf maaf, tolong ulangi lagi. Diulangi lagi. Apakah sesuatu yang kamu serukan ini diketahui oleh Rasulullah? Ya, kata Ibnu Abi Duat. Diketahui juga oleh Abu Bakar? Ya, kata Ibnu Abi Duat. Diketahui oleh Umar? Ya, Uthman, Ali? Ya. Tapi kenapa mereka tidak menyerukannya? Diam Ibn Abi Duat. Ya, sesuatu yang mereka tidak serukan, kamu serukan. Kalau misalnya mereka itu mengetahui, subhanallah. Akhirnya Al-Wafiq Billah pun masuk dalam keadaan beliau tersenyum dan mengatakan sesuatu yang diketahui tidak diketahui oleh Allah eh, Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman dan Utsman kenapa kita mengetahuinya ini jelas apa apa tidak sopan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kemudian beliau pun memerdekakan seluruh para ulama yang di penjara dan di apa disuruh untuk pergi dari dari negeri kemudian setelah datangnya khalifah setelahnya yaitu al, al mutawakkil ala Allah Ya, setelah al-wasif billah itu al-mutawakkil Allah, disitulah kemudian Allah tolong Allah tolong ahlu sunnah wal jamaah. Di mana khalifah al-mutawakkil beliau condong kepada akidah ahlu sunnah. Kemudian beliau pun pada zamannya memerangi justru memerangi, memerangi ahli bid'ah, memenjarakan Ibnu Abi Duat, kemudian menghormati para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain lain Makanya kemudian setelah itu disebutlah Imam Ahmad bin Hambal sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena pada waktu saat semua para ulama apa <clears throat> ah, tidak mampu menghadapi cobaan ini kecuali Imam Ahmad bin Hambal saja yang tetap kuat teguh di dalam memegang apa akidahnya sehingga kemudian dikatakanlah bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu adalah sebagai seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Makanya dikatakan di sini Muhammad bin Ibn, Ibn Jarir tidak ada pendapat di sisi kami yang boleh kita ambil kecuali pendapat beliau. Karena kami tidak mempunyai imam selain beliau yang kami ikuti. Karena apa? Beliau itu adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Mafihil kifayat wal makna dan perkataan beliau itu sudah cukup. Ya. Dan beliau adalah imam yang harus diikuti rahmatullahi alaihi wa alaihi dalam masalah masalah akidah ini. kita lanjutkan ke <clears throat> Poin yang 15. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه kata beliau ini adalah lafaz-lafaz Muhammad bin Jarir yang aku nukil ya sendiri ke uh, tulisan ini dalam kitab beliau yang berjudul Al-I'tiqad. ini menunjukkan akan apa? Amanah ilmiah dari para dari para ulama. <clears throat> Karena para ulama terdahulu ya, kalau menukil itu disebutkan siapa yang mengatakannya. Jarang sekali para ulama terdahulu itu mengatakan kultu. Paling jarang. Karena apa? Mereka takut untuk berkata sesuatu tanpa ilmu. Kebanyakan mereka itu menisbatkannya kepada orang lain. Misalnya berkata begini gini gini gini kata fulan bin fulan. Kata fulan bin fulan supaya apa? Dia berlepas diri dari dari kesalahan kalau terjadi ada kesalahan di situ. Ini menunjukkan akan tawabuknya mereka. Tawabuknya para ulama terdahulu. Padahal keilmuan mereka sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, ulama terdahulu dan ulama sekarang jauh berbeda dari segi keilmuan. Ulama terdahulu hafalan hadisnya sampai beratus-ratusan ribu. Kalau ulama sekarang mungkin ya kutubus sita saja sudah syukur. Hafal maksudnya. Dan itu pun jarang yang hafal kutubus sita. Ada beberapa saja seperti Syekh bin Baz, Syekh Abdullah Duwaish itu hafal e, eh, kutubus sita <clears throat> Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dengan sanad-sanadnya. Itu subhanallah, diberikan kekuatan, zaki. Kalau kita boro-boro. Arba'in Nawawiyah saja nggak hafal. Ya. Kemudian poin <clears throat> yang ke-16, kultu Aku berkata, maksudnya adalah Muhammad bin Jarir. Bukan Abu Osman As-Sabuni penulis kitab ini. Qad nafa an nafsihi hadzal fasl alladhi dzakarahu fi kitabih كلما نسب إليه وقذف به من من من عدول عن من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعدوا في, في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق ولذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية Aku berkata, yaitu Muhammad bin Jarir, sesungguhnya beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, meniadakan dari dirinya dalam fasal ini, ya, dengan yang disebutkan dalam kitabnya setiap yang dinisbatkan kepada beliau atau yang dituduhkan kepada di beliau dari menyimpang dari jalan ahlu sunnah atau condong kepada bid'ah ya. dan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad itu bahwa lafziyah adalah jahmiyah benar, kata beliau. Kenapa beliau mengatakan demikian? Lafziyah, maksudnya lafazku dengan Al-Quran itu makhluk disebut sebagai jahmiyah. Karena apa, kata beliau? Karena orang jahmiyah, pengikut Jaham bin Sofwan itu, jelas sekali mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, dan mereka menyatakan al-lafzu lafzi bil Quran makhluk lafazku dengan Al-Quran nyeret orang-orang ahlu sunnah supaya apa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa nah, tadarraju bihi ilal qawl bi khalqil Quran. Ya, mereka itu berusaha untuk menyeret sedikit demi sedikit orang-orang ahlu sunnah untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa khafu ahlu sunnah fi dhalik. Sehingga para ulama pun takut ya, mengkhawatirkan keadaan ahlu sunnah pada waktu pada zaman itu dari apa untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Sehingga mereka kaum Jahmiyah itu berusaha untuk menyeret terus menerus ahlu sunnah untuk mengatakan apa Al-Quran itu makhluk dan mereka itu kata beliau jaham jahmiyah yang dikatakan sebagai syaitan manusia yang saling mewahyukan satu sama lainnya perkataan-perkataan yang indah Makanya kata beliau, "Walidzalika sammahum Ahmad rahimahullah Jahmiyah." Oleh karena itu Imam Ahmad menamakan mereka yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk itu Jahmiyah. Karena apa? Karena perkataan itu menyeret kepada perkataan Jahmi, Jahm bin Safwan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahkan dihikayakan juga bahwa Imam Ahmad mengatakan al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah itu lebih jelek daripada kaum kaum Jahmiyah. Karena apa? Kenapa beliau mengatakan syar? Karena lafziyah <clears throat> itu tersembunyi. Ya, beda dengan kaum Jahmiyah itu jelas-jelas mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Yang ini tidak jelas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi dengan lafaz yang tersembunyi sehingga banyak orang yang terpengaruh dengannya. Makanya sesuatu yang tersembunyi tentu lebih bahaya daripada sesuatu yang yang terlihat dari sisi ini ya ini menunjukkan bahwasannya mereka biasanya orang-orang ahli bid'ah tidak akan berani untuk terang-terangan ya di hadapan ahlu sunnah wal jamaah bahwa dirinya itu bukan ahlu sunnah pasti mereka akan menggunakan lafaz-lafaz yang mujmal yang global yang bikin orang bingung ya sehingga akhirnya mereka berusaha untuk dengan lafaz-lafaz itu menyembunyikan apa kebid'ahan yang ada pada mereka itu ini jelas ya bisa terpengaruh orang-orang yang awam dan ini yang selalu dilakukan oleh bid'ah pada zaman dahulu menggunakan lafaz-lafaz yang itu bisa menyeret orang manusia kepada apa kepada kebid'ahan mereka dan sudah diberikan contoh pada kemarin pada hari kemarin dan kita juga mengambil sebuah kaidah yaitu tidak boleh kita menggunakan lafaz-lafaz global dalam masalah akidah dan tidak boleh kita mengganti lafaz yang syar'i dengan lafaz yang bid'ah yang diada-adakan dan sudah disebutkan juga contohnya pada hari kemarin kita ke poin yang ke-17 وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة ومن حق المتدين أن يدعه وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدئ من البدع المبتدعة مبتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه Kata beliau, dan adapun apa yang dihikayakan oleh ibn Muhammad bin Jarir dari dari Imam Ahmad, mudah-mudahan Allah merahmatinya, bahwa orang yang mengatakan lafzi bil Quran tidak makhluk adalah orang seorang mubtadi ahli bid'ah ya padahal perkataan itu bisa jadi dibenarkan bisa jadi dibenarkan fa inna karena beliau menginginkan ya bahwa salaf as-salihin dari ahlu sunnah tidak pernah berbicara ya, dalam masalah lafaz dengan dengan lafaz seperti itu. Artinya para ulama terdahulu ya tidak pernah mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Tapi yang mereka katakan adalah Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Karena perkataan lafzi bil Quran ghairu makhluk ini adalah perkataan yang muhdas. Lafaz-lafaz yang mengganti lafaz yang disyariatkan. Padahal di dalam Al-Quran, Sunnah jelas, ya, kalamullah. Tapi di sini dikatakan lafzi bil Quran guairu makhluk. Ini jadi istilah yang muhdas, istilah yang baru. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa orang yang mengatakan lafzi bil Quran guairu makhluk itu ahli bid'ah, mubtadi, pelaku bid'ah. Karena apa? Karena salah as-salihin dari ahli sunnah tidak pernah berbicara dengan lafaz seperti ini. Ya. Tapi per perkataan ini kata beliau terjadi ketika dari orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang bodoh yang mereka itu membuat-buat ya dan mencari-cari hal-hal yang dilarang dari kesesatan dan perkataan-perkataan yang yang rusak kata beliau ma nuhu anhu min ad-dhalalat wa zamimil maqalat. Wa يخذ fi ma lam علماء fihi salaf min Islam. Dan mereka juga berbicara dalam hal-hal yang tidak pernah dibicarakan oleh salaf dari ulama Islam. Maksudnya tidak pernah hal itu di uh, diselami oleh para ulama salaf terdahulu. Faqala al-Imam Ahmad hadal qaul sehingga Imam Ahmad pun mengatakan perkataan ini. Ya, bahwasanya orang yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk itu dikatakan sebagai mubtadi. Karena apa? Karena perkataan itu tidak ada dasarnya. Sama saja mengganti lafaz syariat dengan lafaz yang baru. Lafaz syariat apa? Kalamullah wa’ru makhluk. Apa Al-Quranu kalamullah wa’ru makhluk. Quran itu kalam Allah bukan makhluk. Tapi diganti oleh istilahnya oleh mereka jadi lafzi bil Quran wa’ru makhluk. Nah ini mengganti lafaz yang syar'i dengan lafaz yang diada-adakan. Nah sudah seperti saya contohkan pada zaman sekarang ini lafaz zuhud, tazkiyatun nafas diganti dengan tasawuf. Karena kata tasawuf itu tidak dikenal pada zaman Rasulullah, juga pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terkenal pada yang terkenal itu pada abad ketiga. Tasawuf dan mereka karena mereka juga mempunyai akidah dan amalan yang tersendiri sehingga mereka pun berpecah belah menjadi beberapa kelompok banyak diantaranya Naqsyabandiyah ya dan yang lain-lainnya maka kata beliau mamin hakil mutadayyin maka orang yang memegang agama ini hendaklah menjauhi setiap bid'ah yang diada-adakan dan tidak boleh dia berkata dengannya tidak juga boleh untuk berkata dengan sesuatu yang lainnya dari perbuatan bid'ah. Tapi dia hendaklah berpegang dengan lafaz yang dikatakan oleh salaful ummah dari para ulama yang diikuti yaitu bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk dan tidak boleh ditambah-tambah. Ya, maka orang-orang yang menambah-nambah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka orang tersebut kafir hukum. Bagaimana dikatakan disebutkan dalam oleh Imam Ahmad bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Kala ke yang ke-18 qala wa akhbaran al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullahu fi kitab tarikh الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمروى حدثنا يحيى بن ساسوية ساسوية أصب أطب له يا يحيى بن ساسوية Boleh sasuyah atau saswe atau sasawe, sibawe. Tapi kalau ahli hadis membacanya dengan sasuyah. An abihi Abdul Karim Al-Yashkuri qal qala Wahab ibn Zam'ah akhbarani Ali Al-Basani qal sami'tu Abdullah bin Mubarak rahimahullah yaqul man kafara biharfin min al-Qur'an faqad kafara yani bil-Qur'an wa qala la u'min bihadzal kalam faqad kafara Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni telah mengabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, yaitu penulis Al-Mustadrak dalam kitabnya Tarikh yang beliau kumpulkan untuk ahli Nisafur dan para ulamanya ketika menyebutkan para ulama kaum para imam al-muslimin. Kemudian di sini ada dalam kurung strip. Ya karena di dalam manuskripnya di situ koyok kosong putih saja, bayau begitu. Ya, di dalam manuskripnya putih saja begitu. Kemudian langsung Abdullah ibn Mubarak. Mudah-mudahan Allah meridhainya dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Jarahi di Marwa. Haddatsana telah berkata kepada kami Yahya bin Sasuyah dari bapaknya Abdul Karim Al-Yashkuri dia berkata berkata Wahab bin Zam'ah telah mengabarkan kepadaku Ali Al-Basani. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mubarak berkata, barang siapa ya yang kafir mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang mengatakan aku tidak beriman dengan Al-Qur'an ini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, maka dia telah kafir. Ya. Abdullah bin Mubarak, beliau adalah seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Dia hidup pada abad kedua Hijriah. Pada, pada abad kedua Hijriah. Beliau seima seorang bukan cuma seorang ulama, tapi beliau juga terkenal seorang seorang mujahid. Disebutkan dalam Sir Alamin Nubala bahwa beliau adalah seorang pembesar ulama pada zamannya. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Ya, sehingga murid-muridnya itu dia yang tanggung kehidupannya. Kemudian pernah suatu ketika terjadi peperangan jihad sabilillah. Ya. Ada di antara seorang Romawi berhasil membunuh 100 kaum mukminin dalam perang tanding. Nah, Akhirnya melihat kehebatannya orang tersebut, kaum mukminin banyak yang takut. Tiba-tiba keluarlah seorang berkuda dan menggunakan apa menutup wajahnya menantang apa untuk perang tanding orang tersebut. Kemudian berhasil membunuh 100 dari dari orang Romawi. Setelah dilihat ternyata Abdullah bin Ubar Beliau seorang ulama, tapi beliau juga seorang mujahid. Seperti halnya Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lainnya. Masya Allah. Mereka itu ulama, para bukan cuma ulama, tapi juga para mujahidin fi azza wa jalla. <clears throat> Abdullah bin Mubarak beliau seorang imam yang siqah akan tetapi sebagian ulama ada yang mentaan dia karena mencela dia karena dengki, karena kedengkian. Tapi kemudian oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Ibn Hajar dan oleh imam-imam yang lainnya dibela bahwa beliau adalah seorang imam yang siqah yang betul-betul bisa dipercaya dalam keilmuan betul-betul bisa dipercaya dalam meriwayatkan hadis. <clears throat> Nukilan-nukilan ini yang banyak menunjukkan kesepakatan ahlu sunnah untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Dan bahwasanya orang <clears throat> yang menyelesihi akidah ini, dia telah jatuh ke dalam perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Jadi kalamullah menurut ahlu sunnah eh, Al-Quran menurut ahlu sunnah adalah kalamullah bukan makhluk. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk, dia imma kafir, <clears throat> ya, atau dia bid'ah. Karena ini <clears throat> dalam masalah takfir, penghukuman seseorang itu kafir, ini berat. Sudah saya terangkan pada eh, hari-hari uh, hari -hari kemarin tidak boleh sembarangan orang mengatakan bahwa fulan itu kafir. Memang betul ada nas-nasnya dari para ulama mengatakan man qala barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk kafir ya. Memang betul ada. Akan tetapi ini penghu, apa penghukuman secara umum. Tidak boleh dibawa kepada penghukuman penghukuman secara khusus kepada individu-individu tidak boleh. Ya, karena Imam Ahmad ketika mengatakan Al-Quran barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir beliau tidak mengkafirkan Ibn Abi Duat beliau tidak mengkafirkan Al-Ma'mun dan khalifah yang lainnya padahal mereka jelas mengatakan Al-Quran itu makhluk karena apa? karena untuk mengkafirkan orang ada syaratnya ada mawaninya. di antara syaratnya harus apa tegak dulu hujah kemudian dihilangkan syubhat-syubhat yang ada baru dikafirkan. Ini <clears throat> dalam alusunul jamaah adalah orang yang paling berat untuk mengkafirkan orang lain dari ahli kiblat ini. Beda dengan ahli bid'ah yang gampang untuk meng, orang untuk mengkafirkan orang. Ya. baik kaum khawarij dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikirannya. Kemudian kita masuk ke <clears throat> pembahasan baru yaitu istiwa Allahi ala arsyihi. Bersemayamnya Allah di atas arsh. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Kata beliau wa ya'taqidu ahlul hadis dan ahlul hadis meyakini wa yashhaduna dan menyaksikan anna Allah Subhanahu wa taala fawqa sab'i samawat ala arsyihi. Di atas langit yang ketujuh, di atas arsinya bersemayam. كما نطق به كتابه في قوله عز وجل sebagaimana yang dikatakan dalam كتاب الله في سورة يونس dalam سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari kemudian bersemayam di atas arsh Allah mengatur perkara dan tidak ada orang mem bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari ayat ini Allah berfirman, "Tsumma istawa 'alal Kemudian Allah bersemayam di atas arsh, Menunjukkan bahwasanya Allah berada di langit. Demikian pula wa qawluhu fi suratir Ra'd dan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian Allah pun bersemayam di atas arsh. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, istawa al على العرش عرش rahmanu فاسأل bihi خبيرا. Kemudian Ar-Rahman itu Maha Penyayang itu bersemayam di atas arsh. Juga firman Allah dalam surat As-Sajdah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah pun bersemayam di atas arsh. Juga firman Allah, "Allahu allazi as samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dalam enam hari kemudian bersemayam di atas arsh. Dan juga firman Allah, "Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu." Ya, kepadanya lah kepada Allah lah naik ya perkataan-perkataan yang baik itu dan juga firman Allah yudabbirul amra minas sama ilal ard thumma ya'ruju ilaih ya Allah ya mengatur perkara itu di langit dan di bumi kemudian dia pun naik kepadanya maksudnya para malaikat ya, maksud ayat ini adalah para malaikat naik kepada ke, ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Allah bersama di atas arsy. Allah juga berfirman, "Aamintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard." Apakah kalian merasa aman dari apa yang di langit? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala untuk membenamkan kalian ke dalam bumi. Ayat-ayat yang banyak yang banyak ini semuanya menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tidak ada makna kecuali hal itu. Ya, sebab kalau dikatakan maknanya menguasai rancu. Rancu coba. <clears throat> ya, kita dengarkan firman Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang keduanya dalam enam hari kemudian menguasai ars. Jelas ini makna yang rancu. Karena kalau dikatakan demikian berarti Allah sebelum menciptakan langit dan bumi belum menguasai ars. Karena kata-kata kemudian itu setelah terjadi setelahnya. Ya tidak mungkin. Ya, yang benar Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya dalam enam hari kemudian bersemayam di atas ars. Ini baru maknanya benar. Dan dalil-dalil dari sunnah pun banyak sekali. Di antaranya Rasulullah SAW Isra Mi'raj kemana? Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, tidak perlu Rasulullah diangkat ke langit yang ketujuh untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Anehnya orang-orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana itu tiap tanggal 27 merayain Isra Mi'raj. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah SAW diangkat ke langit ketujuh untuk menemui Allah. Subhanallah. Tapi kalau ditanya, Allah di mana? Di mana-mana. Aneh. Ya. Apa manfaatnya Rasulullah diangkat ke langit ketujuh? Kalau Allah berada di mana-mana, tidak usah. Kalau Allah berada di mana-mana, Subhanallah. Ini jelas bertangan satu sama lainnya. Dan ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah. Sehingga al-imam az-zahabi menulis kitabnya al-ulu. Dan Alhamdulillah sudah diterjemahkan itu. Ditahkik oleh Syekh Muhammad Nasir al-Albani Beliau menyebutkan lebih dari 100 perkataan para ulama Al-Sunnah Semuanya bersepakat bahwasannya Allah bersemayam di atas ars Allah bersemayam di atas ars <clears throat> Kita masuk ke poin yang ke-20 Wa akhbarallahu subhanahu an fir'aun al-la'im Dan Allah mengabarkan tentang Fir'aun yang dilaknat bahwa dia mengatakan kepada Haman ibni li surhan la'alli ablughul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا Bangunlah untukku sebuah bangunan yang tinggi. Ya. Mudah-mudahan aku bisa menaiki apa bangunan tersebut. Yang aku akan melihat ke langit, ya, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa dan aku yakin Musa itu dusta. Kata Firaun. Fir'aun saja yang sudah kafir billahil azim. Masih meyakini bahwa Allah bersama eh, Allah itu di, di langit. Sehingga menyuruh Haman untuk apa? Membangun bangunan tinggi supaya dia bisa melihat ke langit. Ada enggak Allah? Fir'aun saja. Nah di antara kaum mukminin ada yang mengatakan Allah berada di mana-mana subhanallah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah bers, bers, apa, bersemayam di setiap tempat. Ya, yang disebut dengan manunggaling-manunggaling itu atau wahdatul wujud. Subhanallah, ini jelas kufur. Wa inna ma qala dzalika li'annahu sami'a Musa yadhkur anna rabbahu fis sama' la tara ila, ila qawlihi wa inni la adunnuhu kadhiba yakni fi qawlihi inna fis sama'i ilaha. Sesungguhnya Fir'aun mengatakan itu karena dia mendengar bahwa Nabi Musa itu mengatakan bahwa Tuhannya berada di langit Tidakkah kamu lihat kepada firman Allah, "Wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Sesungguhnya aku yakin Musa itu dusta. yakni tentang perkataan Nabi Musa bahwasanya apa Allah itu berada di langit. Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa pun ya menyerukan kepada Firaun dan menyatakan bahwasanya Allah berada di langit. Jadi akidah bahwa Allah berada di langit itu jelas sudah disepakati oleh para anbiya dan juga disepakati oleh para ulama dari para kalangan para sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in. Kata beliau lagi wa ulama al-ummah وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به dan para ulama umat ini demikian pula para pembesar ulama dari salaf Ya, maksudnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak berselisih bahwasannya Allah bersemayam di atas ars dan ars Allah itu di atas langit yang ketujuh, di atas air. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan mengimaninya. Mereka membenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kabarnya. Dan mereka mutlakan apa yang dimutlakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bersemayam di atas arsy dan mereka mengimani sesuai dengan kontekstualnya dan e, menyerahkan ilmu tata caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang tahu tata cara bagaimana Allah bersemayam kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun makna bersemayam kita faham. Ya, dan wajib kita imani bahwa Allah bersemayam di atas dan mereka mengatakan aman nabihi kami beriman dengannya kullum min indi rabbina semuanya itu dari sisi Tuhan kami wa ma yadzakkaru illa ulul albab dan tidaklah ada yang ingat kecuali mereka-mereka yang punya pikiran sebagaimana Allah mengabarkan tentang rasikhin orang-orang yang kuat di dalam ilmu mereka bahwa mereka mengatakan hal itu dan Allah ridha kepada mereka dan memuji mereka. Sini juga menunjukkan <clears throat> bahwasanya para ulama umat dan para pembesar salaf dari para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in semuanya bersepakat bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Maka kewajiban kita yaitu mengimani ayat ini sebagaimana kontekstualnya. Tidak boleh mentakwil-takwilnya, memalingkan makna-makna ini kepada makna yang lainnya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Asy'ariyah. Karena pada hakikatnya Asy'ariyah bukan ahlu sunnah Asy'ariyah itu adalah termasuk firqah yang ke 72 golongan. Karena mereka cuma menetapkan beberapa sifat saja dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Adapun ahlu sunnah mereka menetapkan seluruh sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini perbedaan yang jelas antara syariah dengan ahlu sunnah jemaah. Dan sebetulnya masih ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Tapi di Indonesia ini dianggap bahwasannya Asyariah itu termasuk Al-Sunnah. Ya, Maturidiyah juga termasuk Al-Sunnah. Padahal akidah mereka jelas menyimpang. Menyimpang dari jalan yang hak. Kemudian yang anehnya lagi, ya, Asyariah zaman dahulu mereka mentauhidkan Allah, melarang orang datang ke kuburan ya betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masalah asma wa sifat mereka jatuh dalam kesalahan. Asy'ariyah zaman sekarang subhanallah. Ya, akidahnya sudah Asy'ariyah, ibadahnya sufi. Orang-orang musyrikin. Artinya berbuat syirik. Berat sudah zaman sekarang ini. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة حدثنا أبو المغيرة الحنفي حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن, عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على الأرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر telah mengabarkan kepada kami Abul Hasan Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakki telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid mengabarkan kepadaku Ali bin Muhammad bin Ubaid Abu Hasan Al-Hafiz dari asalnya Al-Atiq mengabarkan kepadaku Abu Yahya bin Bishr Al-Warraq mengabarkan kepadaku Muhammad bin Al-Ashras Al-Warraq Abu Kinana ya, berkata kepada kami Abu Abu Mughirah Al-Hanafi al -Hanafi, ya mengabarkan kepada kami Qurrah bin Khalid dari Hasan dari ibunya dari Ummi Salamah ketika menafsirkan firman Allah Ar-Rahmanu al arsy istawa. Kata Ummu Salamah, al-istiwa'u waru majhul. Istiwa itu tidak majhul. Ya, maksudnya ma'ruf, sudah diketahui maknanya. Wal kaifu waru ma'qul. Ya, tata caranya tidak bisa dipikirkan. Wal iqraru bihi iman dan menetapkanannya adalah keimanan. Wal juhudu bihi kufrun dan mengingkarinya adalah kekufuran. Tapi sayang ini riwayat dhaif. Ya, riwayat ini Dhaif. Karena di dalamnya ada Abu Kinanah Al-Ashras. Lihat itu di di fahrasnya. Di di bawahnya Abu Kinanah Al-Ashras disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa dia itu muttaham fil hadis. Dan ditinggalkan oleh Abu Abdullah Al-Akhram Al-Hafiz. Dan juga dizaifkan oleh Imam Ad-Darqutni. Juga di dalam sanadnya ada Ummul Hasan Al-Basri. Majhul tidak diketahui keadaannya. Sehingga isnad ini dhaif. Akan tetapi perkataan ini sahih dari atau Ra'i dan juga Imam Malik. Ya, atau Ra'i itu gurunya Imam Malik dan juga Imam Malik dan Abu Ja'far At-Tirmidzi. Karena Imam Malik pernah ditanya, ya, wahai Imam Malik, Allah bersama yang di atas aras, bagaimana tata caranya? Kata Imam Malik apa? Al-istiwa'u ma'lum. Ya istiwa itu maklum, maknanya maklum. Sudah kita ketahui. Ya. Wal kaifu majhul. Dan menanyakannya majhul. Tidak mungkin. Karena apa? Kita tidak pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada juga pengabaran. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Was su'alu anhu bid'ah dan menanyakannya bid'ah. Dan ini juga diriwayatkan dari Rabi'atul Ra'i. Kemudian selanjutnya <clears throat> وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني حدثنا أحمد بن خضر أبو الحسن الشافعي حدثنا شاذان حدثنا ابن المخلد مخلد ابن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما, وما أراك إلا ضالا ya يعني ini ada kesalahan cetak dalam bahasa Arabnya yang benar wama araka illa dhallan iya wama araka iya araka wa ma araka illa dhallan wa ma bihi wa amara bihi an yukhraj min majlisihi telah berkata kepada kami Abu Hasan bin Ishaq Al-Madani berkata kepada kami Ahmad bin Khidr Abu Hasan al syafii berkata kepada kami Syazan berkata kami kepada kami Ibn Mukhallad Ibn Yazid Al-Qahastani berkata kepada kami Ja'far bin Maimun dia berkata Imam Malik pernah ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsis istawa. ar rahmanu bersemayam di atas ars. Bagaimana tata cara bersemayam? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Bersemayam itu tidak majhul. Artinya makluf, ma'ruf lah. Wal kayfu ghairu makul Dan tata caranya tidak tidak masuk akal. Ya. Dan ini adalah wajib. Dan menanyakanlah bid'ah. Dan aku tidak melihat kamu kecuali seorang yang sesat kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Ya. Syuf akhwan. Kita melihat dari kemarin betapa para ulama itu keras terhadap orang-orang bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah. Sampai disebutkan dalam poin yang keberapa itu. Ada ya, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang tidak diterima syahadatnya, tidak di kunjungi ketika sakit, tidak boleh disolatkan ketika mati, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Keras benar para ulama terdahulu. Kenapa? Pertama, ada beberapa sebab. Pertama, karena mereka memandang bahwa bid'ah itu sesuatu hal yang sangat besar terhadap agama. Hancurnya agama Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Adanya orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama mereka sudah hancur. Sehingga mereka memandang bid'ah ini sangat berat. Kemudian yang kedua, bahwa mereka yang membawa bid'ah itu mempengaruhi kaum muslimin. Sehingga banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka. Sehingga mereka pun harus keras menghadapi mereka. Tapi apakah boleh kita kiaskan pada dengan zaman sekarang. Kita pun harus keras, tidak salam, tidak solati mereka, tidak macam-macam. Nah, ini perlu pembahasan. Karena apa? Pertama, ini mimbabil muamalah. Mimbabil ta'zir maksudnya. Karena mensikapi alif bid'ah itu termasuk bab ta'zir. Sedangkan bab ta'zir itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Karena yang dimaksudkan dengan takzir di sini adalah supaya pelakunya kapok. Ya. Yang kedua supaya kaum mukminin mengetahuinya. Nah, kalau kita kerjakan di Indonesia seperti itu, ya keras terhadap bid'ah, tidak nyalamin, itu tidak ada manfaatnya. Allah tidak ada manfaatnya. Ya, kita keras-kerasan sama bid'ah. Allah di Indonesia ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Pertama, Orang yang pelaku bid'ah mayoritas di Indonesia. Di mana-mana orang datang ke kuburan berbuat bid'ah, ya. Di mana-mana. Bisa-bisa bukan malah diterima agama ini, tapi malah ditolak dan dijauhi. Kita tidak ingin seperti itu. Maka kita katakan bahwa bab seperti ini tidak bisa kita praktekkan pada zaman sekarang. Terutama di Indonesia ini. Beda kalau di Saudi, di Saudi sunnah betul kuat. Ahli bid'ah di sana sembunyi, ketakutan orang. Orang merayakan apa murid Nabi di Saudi itu sembunyi-sembunyi. Maka pada waktu itu keras terhadap mereka betul ada manfaatnya. Di Indonesia tidak ada manfaatnya. Inti keras-keras sama mereka malah bikin orang lari. Mudarat. Maka lebih baik kita taklif saja. Sebagai dikatakan oleh Ibn bahwa seseorang itu terkadang dikeraskan, terkadang harus lemah lembut. Semuanya apa? Disesuaikan dengan keadaan. Ya, kasihan di Indonesia ini rata-rata orang jahil. Maka di Indonesia ini lebih baik kita berusaha untuk mengajak mereka kepada yang hak, menasehati mereka secara baik-baik. Ya mudah-mudahan mereka mau kembali kepada yang hak. Ya, ini yang kita lakukan mereka pun main keras-kerasan hanya karena apa? Menukil daripada sikap ulama salaf terdahulu ini tidak hikmah. Tidak hikmah. Karena para ulama salaf terdahulu ketika keras, manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Terutama mereka adalah para ulama yang diikuti. Para ulama yang diikuti. Sehingga para rawi, para murid-muridnya menukil dari mereka. Sehingga bermanfaat, apa manfaatnya bisa dibedakan mana ahli bid'ah dan mana bukan. Sampai sekarang Alhamdulillah kita bisa mengetahui siapa itu Jaham bin Safwan, siapa itu Bishr al-Marisi, siapa itu uh, eh, Al-Abul Hasan al-Karabisi yang semuanya ditahdir dan diperingatkan oleh para ulama terdahulu ya bahwa mereka sebagai ahli bid'ah. Sehingga kita bisa berhati-hati. Ada manfaatnya. Adapun kita di ini sekarang apa manfaatnya? Ya. Karena agama Islam datang untuk apa? Maslahat dan dan mafsadah. Memperhatikan. Ketika kita berbuat sesuatu, apakah ada maslahatnya? Atau malah bikin mafsada? Ini jangan sampai kita ini terlek. Ya, ada dari teman-teman kita, masya Allah saking semangatnya ingin mengikuti apa e, eh, salah para sahabat apa para ulama terdahulu, keras sedikit melihat orang kesalahan bid'ah langsung dihajar dan saya sendiri merasakan. Ya, tidak disalami, tidak diata diapakan karena apa dianggap saya ini lemah lembut terhadap orang orang ahli bid'ah. Nah, ini sebetulnya tidak apa sesuatu hal yang gulu berlebihan dalam agama. Dan kemudian juga tidak bisa melihat bagaimana tata cara dakwah Rasulullah SAW. Ya. Tidak harus semuanya keras, tidak pula harus semuanya lemah lembut. Terkadang kita harus tegas, terkadang kita harus lemah lembut, semuanya disesuaikan dengan keadaan dan tempat. Kemudian selesai. Ya, karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada hari depan.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 يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إن إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال عرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يَغْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا